Mitra bisnis mulai tahun ini, ujian nasional bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan. Hasil ujian sekolah ikut menentukan. Namun, perhitungan baru ini membawa masalah baru. Banyak sekolah diduga mengatrol nilai siswanya. Mendiknas menemukan hampir 60% siswa jenjang SMA mendapat nilai 8 dan 9 dari sekolah, sisanya mendapat 7 dan 8. Untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya telah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Ya gimana ya, dampak dari tidak tidak bagusnya manajemen sekolah itu ya kan sekolah itu ingin anaknya lulus jadi dia katrol gitu loh jadi kan tidak tidak benar gitu loh jadi tidak menunjukkan kemampuan belajar dari anak itu gitu loh Mengapa sepertinya sekolah selalu ingin siswanya lulus apapun caranya? dia ya, nggak akan dapat murid lagi tahun depan dong. Iya dong. Kan selalu terkenal wah sekolah ini banyak nggak lulus gitu. Jadi berarti sekolahnya nggak baik gitu. Bukankah justru sebaliknya? Jika banyak siswa yang tidak lulus, maka sekolah tersebut mempunyai standar yang bagus. Enggak, enggak. Di Indonesia nggak begitu. Kedua adalah bahwa orang tua itu ingin anaknya sekolah ya harus lulus gitu loh. Jadi begini, apa eh, tidak ada suatu persepsi gitu atau bukan gini untuk sekolah-sekolah itu tidak ada persepsi di mana sekolah itu untuk menu apa namanya untuk menarik ilmu, menimba ilmu. Tapi sekolah itu untuk mendapat ijazah gitu loh. Itu persepsi itu belum ada. Karena itu itu yang ingin ditimbulkan sekarang antara lain dengan UAN aja tapi justru karena masih ada kuatnya perasaan perasaan aneh ini ya dari sekolah dan juga orang tua maka sekolah-sekolah mengikuti gitu loh selera masyarakat ini. Kecuali sekolah-sekolah yang memang bagus loh. Ya. Tapi sekolah sekolah yang bagus kan tidak perlu anu. Dia menarik uang banyak. Kalau anaknya tidak lurus, ya masih banyak orang tua yang percaya pada sekolah itu gitu loh. Sehingga tetap membayar dengan harga tinggi sekolah-sekolah yang bagus itu. Tapi sekolah-sekolah yang yang apa nanti ragu kepada kemampuan dirinya sendiri, dia tidak mau tidak akan melakukan itu. Sebab pembelajaran kepada murid-muridnya tidak tidak ideal, tidak sempurna begitu. Jadi kalau dia biarkan saja, maka mungkin yang lulus hanya 20 persen, 30 persen. Dia pasti tahun depan nggak ada orang yang akan ikut. Demikian Wardi Manjoyo Negoro, saya Dinda Natasya.